Beliau mengatakan ini pada kelanjutan poin kemarin, ma'aluzumil jama'ati wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi. Kata beliau, alusunah wal jamaah, para imam-imam alil hadis, selain mereka meyakini, mengikrarkan, akidah yang sudah kita sampaikan dari awal sampai sebelum akhir ini. Beliau mengatakan selain memiliki keyakinan seperti tersebut, mereka berpegang teguh dengan al-jamaah seperti yang kita sampaikan kemarin al-jamaah ada tiga maknanya dari ungkapan para ulama. Yang pertama bermakna ulama, yang tiga bermakna umara, yang ketiga bermakna berpegang teguh dengan kebenaran. Eh, meskipun dalam hadis banyak ia diidentikan dengan eh, pemimpin kaum muslimin berpegang teguh dengan pemimpin kaum muslimin kemudian beliau mengatakan wa ta'affu fil makal wal mashrabi wal malbas ahli sunnah wal jamaah selain memiliki akidah yang soheha akidah yang lurus akidah yang selamat ya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW mereka juga menjaga diri dari makanan, minuman, dan pakaian yang diharamkan. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka betul-betul ingin mewujudkan Islam secara kafah. Betul-betul ingin mengamalkan firman Allah, Ya ayuhalladina amanudkhulu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ber, eh, berpenampilan atau berpakaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah alaihi wasallam. Eh, demikian pula dalam masalah eh, al-makal wal masra wal malbas. Betul-betul menjaga jangan sampai memakan, meminum atau berpakaian dari yang yang haram. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dalam Arba'in Nawawiyah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun la balu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amral mu'minin bima amra bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para rasul yaitu dalam firman-Nya ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah wahai para rasul makanlah dari yang baik-baik yang halal dan beramalah yang saleh Allah juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaq kulu min thayyibati ma razaqnakum makanlah dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepada kepada kalian jadi rezeki ada dua, rezeki yang halal dan rezeki yang yang haram. Ya, ada makanan yang halal, ada yang yang haram. Eh kemudian Rasulullah SAW summa zakara rajula yutilu safara. Kemudian Rasul menceritakan tentang seseorang yang dia sedang safar dalam perjalanan yang panjang ketika safar. as-asa aghbara, pakainya compang-camping dan berdebu. Yamuddu yada ila sama, dia menengadakan kedua tangannya ke langit seraya berkata ya Rabbi ya Rabbi berdoa ya Allah ya Rabku, ya Rabku. namun kata Rasul wa mal wa hal wa makaluhu haramun wa masyrabu haramun wa malbasu haramun wa bil haram Fa'ana fa yustajabulah namun kata Rasul orang ini makannya dari yang haram minumnya dari yang haram pakainya dari yang haram dan dia diberi makan dari yang haram maka dari mana ia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat eh, peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita berhati-hati dari memakan yang yang haram, meminum dari yang yang haram. Kata para ulama, yang haram ada dua. Haram secara zatnya dan haram secara eh, pencariannya. Haram secara zatnya seperti babi, jelas Allah haramkan. Ya, eh, bangkai, demikian pula darah, demikian pula yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata wadama walaman khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian ya bangkai, kemudian darah, daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul menambahkan dalam riwayat yang lain di antaranya eh, setiap binatang ya yang bertaring yang ya memiliki ya apa namanya eh, apa namanya cakar ya ya seperti mungkin eh, singa, harimau ataupun seperti eh, kera dan seterusnya yang itu juga diharamkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau alusunah demikian. Kalau ada hadis yang mengharamkan, ikut mengharamkan. Bukan seperti kelompok dari sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan yang haram apa yang diharamkan oleh Al-Quran saja. Ini adalah ucapan yang yang batil, menolak hadis Rasulullah Alaihi Wasallam seolah-olah hadis itu bertentangan dengan ayat. Naudzubillah min dalik. Padahal hadis dengan ayat saling apa? Menguatkan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan ya dalam ya, kesempatan yang lalu ada empat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ada perinciannya lagi. Kemudian ya al-hadis itu bisa membawa hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu perintah Al-Quran. Wa ma'atakum rasulun fakhudu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Entah dalam ayat atau dalam al-hadis. Cuma ada kelompok di tengah kaum muslimin yang mengatakan yang haram hanya apa yang ada di dalam Al-Quran saja. Cuma empat tadi. Maka ini adalah ucapan yang batil. Makanya mereka menghalalkan anjing, mengharamkan ekra. Karena apa kata mereka tidak ada dalam ayat tentang pengharamannya. Pada Rasul mengatakan, ya Rasul mengharamkan kuladi nabi minasiba. Melarang, eh mengharamkan setiap yang bertaring daripada binatang-binatang tersebut. Ini sekali lagi, alusona eh mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam meskipun tidak ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, haram secara eh pencariannya, eh dalam menghasilkannya. Eh contoh eh harta berupa eh uang. Uang secara asal halal mubah, namun ketika mencarinya dengan riba, menjadi rentenir misalnya atau mencuri atau merampas Secara asalnya uangnya apa? Halal. Namun ketika ya diambil, didapatkan dari cara yang salah, maka itu menjadi apa? Menjadi haram. Ya. Allah mengharamkan ya, in, ya, Allah mengatakan uh, har ahallallahu al-bai'a wa riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan apa? Ar-riba. Ini adalah haram dari segi apa mendapatkannya atau menghasilkannya seorang muslim apalagi alusunah wal jamaah harus betul-betul ya memahami mana yang halal mana yang haram dari makanan minuman dan juga dari pakaian tersebut dan ini butuh al ilmu ya butuh belajar ya terutama dalam kita jual beli harus kita belajar eh bagaimana cara berjual beli dengan cara yang eh dihalalkan, disyariatkan, eh yang tidak sampai ke dalam eh jurang riba. Ini sekali lagi salah satu yang betul-betul dipegang erat oleh Sunnah wal Jamaah. Eh betul sekali lagi Sunnah itu berpegang teguh erat dengan akidah. Ini yang paling utama dan ini yang pertama. Ini prioritas namun tidak melalaikan urusan agama yang lain. Ya, tadi Allah mengatakan udkhulu fisil kafah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ambil semuanya. Eh jangan dipisah-pisah, jangan di eh, ya diimani sebagian, dikufuri sebagian yang lain. Ada sebagian yang hanya mengambil cuma masalah fikihnya saja, tidak diambil akidah Islamnya, tidak diambil cara berpakaian Islam. Ya, ini adalah ya ucapan yang yang batil. Islam adalah satu kesatuan. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, jihad. Itu adalah apa? Al-Islam. Cuma sekali lagi, dalam Islam juga ada skala prioritas. Yang paling utama adalah al-akidah. Tanpa mengesampingkan masalah ibadah, masalah muamalah, masalah al-akhlak. Makanya sebagai ulama setelah membawakan masalah akidah, ya mereka juga membawakan halal seperti ini. Sebagaimana juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala eh setelah beliau membawakan pembahasan rukun iman yang enam eh atau al-aqidah as-salafiyah akidah Islamiyah eh, ya dalam kitab beliau al-aqidah wasitiyah beliau tutup dengan kata-kata eh, ya wa ma'adzalika fahum yatakhallaquna bil akhlaqil karimah Eh bersama dengan itu mereka alusuna wal jamaah berakhlak yang mulia. Eh jangan sampai naudzubillah min dalik eh, ya mengatakan yang penting akidahnya baik meskipun mencuri, meskipun merampok, meskipun korupsi, meskipun maka riba utang nggak bayar ndak apa-apa. Nauzubillah min dalik. Ya. Ada orang kata Rasul ya belum bisa masuk surga karena dia apa? Belum membayar bayar hutang. Itu al-Islam, satu kesatuan. Jangan dipisah-pisahkan. Harus kita apa? Berpegang teguh dengan ajaran Islam secara totalitas. Namun sekali lagi harus kita yakini dalam Islam juga ada apa? Skala prioritas. Jangan masalah akhlak yang didahulukan, masalah fikih yang diutamakan, eh ah, masalah muamalah yang luar biasa. Ya eh, bencinya dengan pelaku riba luar biasa seolah-olah pelaku riba itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Namun ketika bermuamalah dengan orang musyrik atau yang berbuat syirik atau dai-dai penyesat umat, ya dia apa bermesraan ya asik bermesraan dengan haulai al bidah ini apa keliru ya mereka pelaku riba pelaku maksiat orang yang berbuat maksiat masih ada perasaan apa salah ya adapun al bidah apalagi sampai bid'ahnya kepada kesyirikan ini yang lebih apa ya lebih terhina lebih terlaknat daripada pelaku riba naudzubillah min dalik Ya sekali lagi dalam walak wal bar ada skala prioritas demikian pula dalam masalah ya berpegang teguh dengan hal seperti ini. Akidah yang paling utama ya meskipun tidak boleh kita mengesampingkan pembahasan agama yang lain di antaranya masalah urusan eh makan minum, ya urusan masalah apa? Almal bas pakaian. Meskipun demikian, kita ahlu tetap punya prinsip dasar yaitu al-wasatiyah, ya pertengahan. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem ekstrem kiri. Dalam artian tetap kita wajib berhati-hati, tidak sembarangan makan, minum atau berpakaian. Harus betul-betul diasari oleh apa? Al ilmu. Jangan meremehkan. Ah, tidak ada masalah, semuanya halal. Nah, ini tidak benar. Ya, demikian pula berlebihan. Ya, sedikit-sedikit apa? Haram mengatakan misalnya ya pakai baju warna hitam haram. Ya, karena Rasul menyuruh kita berpakaian pakai apa? Ini tidak benar karena tidak ada secara asal ya antum harus paham kaidah fikih atau kaidah usul fikih bahwasanya al aslu fil asya al ibaha. Asal dalam urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kita wajib punya keyakinan semua makanan halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan seperti tadi yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan, ya. Dan itu sedikit dibandingkan yang yang halal. Maka keliru kalau ada yang mengatakan sedikit-sedikit haram. Keliru. Justru sedikit-sedikit apa? Halal. Coba antum masuk ke supermarket misalnya. Ada yang haram di sana, minum minum keras ada, Cuma kalau antum bandingkan dengan minuman yang halal, berapa persennya? Sedikit sekali. Ya, makanya ini rahmat Allah. Bahwasanya asal hukum urusan dunia itu mubah. Semua makanan halal, semua minuman halal, semua pakaian halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Contoh masalah pakaian. Ya, Rasul mengharamkan laki-laki pakai sutra, Ya, ini ada pengecualian, masih banyak kain-kain yang yang lain yang halal, ya. Demikian pula Rasul mengharamkan eh bagi laki-laki kalau eh berpakaian, bercelana, pakai sarung, jangan sampai menutupi mata kaki. Rasul mengatakan, "Ma'asala minal ka'bain fa finnar." Yang menutupi mata kaki dari celana atau kain sarung itu tempatnya neraka. Itu ancaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengatakan itu kan khilaf. Rasul Allah mengatakan kalau ada khilaf, bagaimana sikap kita? Farudu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah mengatakan, "Wa ma'atakum rasul fakhud." Apa yang Rasul ajarkan, ya ambillah, pegang eratlah. Ya, dan Rasul mengatakan tadi, ya Rasul mengharamkan. Ya, adapun khilaf, kalau sedikit-sedikit dikatakan khilaf, banyak khilaf. Ya, masalah eh, khamar sudah kita sampaikan, ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan khomer itu minuman keras itu yang haram yang hanya terbuat dari anggur saja. Apakah karena khilaf itu berarti kita membolehkan yang apa? Meminum khomer dari ya toa dan sebagainya karena nggak terbuat dari ya anggur. Naudzubillah min dalik. Ya sekali lagi alusunnah bukan berpatokan dengan khilaf, namun berpatokan dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul alaihi wasallam. Ini ya sekali lagi harus kita pertengahan. Jangan sikit-sikit haram. Ya, tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya. Ada sikit yang enggak kita sukai, oh ini haram. Ya, pakai misalnya baju batik yang ada gambar makhluk hidupnya, oh karena kita enggak suka, kita haramkan tidak boleh. Kata Rasul sallallahu ya, in karihta fadahu la tuhrim ala ahad. Ya, di antaranya Rasul mencontohkan, Rasul enggak suka dengan dog, ya, binatang yang hidup di gurun pasir. Ya, itu dot terjemahnya tidak ada bahasa Indonesia karena Indonesia nggak ada gurun gurun pasir. Kalau diterjemahkan biawak itu tidak sama dengan biawak meskipun bentuknya ya bukan sama, ya sama namun tak serupa lah sudah. Ya, dia keras kulitnya. Kalau biawak kan agak agak licin ya. Ini enggak karena dia binatang di gurun pasir minumnya pun hanya apa tetesan embun ketika pagi hari ya hidupnya keras di gurun pasir, maka kulitnya apa keras seperti komodo, ya kan seperti komodo, ya. Namun ya, sekali lagi tidak buah seperti komodo. Intinya sekali lagi Rasul pernah dihidangkan dop, ya. Namun Rasul nggak mau makan. Ketika ditanya kenapa, kata Rasul karena ini bukan makanan kaumku, ya. Jadi kalau kita tidak suka dengan urusan tadi urusan makanan minuman jangan kita apa haramkan. Kita nggak suka durian misalnya, jangan diharamkan. Eh, kasih yang lain. Ya. Antum nggak suka nasi kebuli, sukanya misalnya nasi pecel, jangan mengharamkan kebuli. Ya. Nantinya sekali lagi, eh, selera urusan dunia ini harus kita apa? Sekali lagi tanamkan kaidah secara asal urusan dunia itu mubah kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Ya. Berlainan dengan masalah ibadah, ibadah secara asal itu haram. Tidak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ya, jangan bolak balik urusan dunia ya mengharamkan urusan ya masalah ibadah seenaknya mengarang sendiri tidak boleh. Ya, urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan buat inovasi terbaru dalam urusan dunia ya selama tidak ya berkaitan dengan yang haram tadi. Namun dalam urusan ibadah tidak boleh ngarang-ngarang yang baru. Sudah ada apa? tuntunan yang baku di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita betul-betul memahaminya. Kata beliau, wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbasi. Ya, demikian pula kata para ulama, at-ta'affuf itu artinya kita tidak tamak kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya, Allah mengkisahkan bagaimana sifat orang beriman yang sebenarnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan lil الَّذِينَ ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'i minat ta'affuf. Allah mengatakan bagi orang-orang fukara yang mereka berjihad di jalan Allah ya selayaknya untuk mereka diberikan sedekah infak dibantu ya yang mereka itu tidak punya eh daya kekuatan untuk mendapatkan urusan dunia ya namun orang yang nggak tahu mengira mereka itu orang kaya karena apa minat ta'afuf nggak suka minta-minta ya ini salah satu apa yang Allah puji dari sifat orang yang beriman meskipun tidak mampu berusaha jangan sampai apa meminta-minta nggak betul-betul ya ada perasaan zuhud terhadap urusan urusan dunia. Malu kalau apa? Minta-minta kepada orang. Ya, berusaha apa? Menjaga kesucian, kehormatannya. Ya, sekalipun apa? Dia sangat amat kepepet berusaha semampu mungkin tidak menampakkan dia itu apa? Ya, orang yang miskin, orang yang butuh dan sebagainya. Ya, memang manusia itu anas ajenas ya. Manusia itu bermacam-macam. Ada orang yang eh baru gak beli beli pulsa, Ya, sedikit saja sudah apa? Curhatnya ke pipi luar biasa. Ya, air mata belinang, hati yang retak. Padahal hanya apa? Belum bisa beli pulsa, sudah apa? Merengek-rengek curhat ke semua orang. Ya, ada orang lain seperti itu. Ya, terlalu apa cengeng terhadap urusan apa? Urusan dunia. Sedikit-sedikit curhat. Ada pula orang yang ya juga lebih dari tamak kepada urusan dunia. Sudah punya harta, namun masih kurang saja. Ya, ini sekali lagi tidak benar. Atau orang itu miskin betul. Cuma apa? Tadi tamak kepada dunia. Sudah dikasih sana, kasih sini. Cuma apa? Luar biasa tamaknya kepada urusan dunia. Namun ada orang yang luar biasa. Dia tidak mampu. Namun dia istilah orang kita itu ngempet ya. Betul-betul apa? Menjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai apa? Meminta-minta, ngemis-ngemis kepada orang semampu mungkin. Ya, yang penting dia masih bisa apa? Hidup dengan makan sa, esa adanya. Ini luar biasa. Allah puji, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf. Ya, mereka ini dikira orang kaya padahal apa? Orang ini tidak mampu. Eh maka di sini ada pelajaran bagi kita semuanya yang mungkin dibelikan kelebihan oleh Allah rezeki. Jangan nunggu orang itu minta. Ya, ketika kita tahu orang ini butuh bantuan, langsung bantu. Karena ada orang yang apa? Sungguh-sungguh dalam keadaan darurat, namun dia apa? Sangat amat malu minta-minta. Ya, namun ada orang yang sudah luar biasa tadi. Ya sedikit saja kena musibah sudah luar biasa curhatnya kemana-mana. Ya merengek-rengek sampai mungkin bersandiwara menangis-nangis ya. Padahal cuma apa? Ya cuma kena duri saja misalnya. Ya ini sekali lagi ada. Namun sekali lagi ada yang paling eh harus kita perhatikan. Mereka-mereka yang eh sangat amat menjaga kesucian dirinya. Eh kalau kita lihat dia eh, kena musibah, ya selayaknya jangan menunggu dia apa minta bantuan karena dia nggak mungkin minta bantuan karena dia betul-betul luar biasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan memang salah satu kesempurnaan tauhid seseorang. Eh salah satu kata ulama kesempurnaan tauhid seseorang ketika dia betul-betul tidak minta kepada manusia. Dia hanya minta kepada Allah. Meskipun eh sebetulnya ada masalah minta kepada orang. Kalau memang dalam keadaan apa? Darurat. Ya. Dalam sebuah kisah ketika Rasul membaiat para sahabat, ya Rasul di antara baiatnya kepada sebagian sahabat, Allah tas alun nasa. Jangan kalian minta-minta kepada manusia. Mereka Bayat tersebut ketika Rasul bayat jangan minta kepada orang lain dikisahkan ketika mereka naik seekor eh, kuda atau seekor unta kemudian cemetinya jatuh tidak minta bantuan ke orang lain. Eh langsung apa turun diambil sendiri. Karena apa? Ingat sabda Rasul, jangan minta-minta kepada apa? manusia. Ya meskipun secara asal boleh wa ta'awan 'alal birri wa, wa taqwa. Cuma demi kesempurnaan tauhid, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Maka orang itu pun apa sekali lagi meskipun dalam keadaan esnya eh, kepepet, dia berusaha semaksimal mungkin. Jangan minta bantuan kepada manusia. Minta bantuan hanya kepada Allah. Mengeluhkan semuanya kepada Allah. Asku basi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan eh, kesedihan, kepedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang orang betul-betul hatinya bergantung hanya kepada Allah melaksanakan firman Allah wa tawakkal alal hayyil la yamut bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati mengamalkan sabda Rasul wa ajmil ya'sa mimma fi nas jangan banyak berharap kepada manusia betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak orang eh meninggalkannya meskipun banyak orang mencampakkannya mengucilkannya eh hanya apa pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala eh karena Allah biadika al khair kata Allah di tanganmu lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Ini yang salah satu makna at-ta'afuf menjaga diri jangan sampai meminta-minta kepada manusia. Bahkan Rasul dalam riwayat lain mengatakan lebih baik orang itu pergi ke hutan mencari kayu bakar, dia pikul, dia jual eh ke pasar daripada dia minta-minta kepada manusia. Ini sekali lagi karena Rasul me ya, nyeru kepada kita semuanya untuk banyak berusaha. Bukan apa? Minta-minta kepada orang lain. Apalagi Rasul mengatakan, Aliyadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang yang di bawah. Artinya rendah kalau orang itu ya, meminta-minta. Meskipun sekali lagi kalau memang butuh darurat, tidak ada masalah. Minta bantuan kepada ya memang yang betul-betul eh, bisa membantu kita. Ini sekali lagi Sebagian orang ada yang Allah puji dikarenakan dia menjaga kehormatannya eh dengan tidak meminta-minta kepada orang lain uang ataupun makanan minuman dan juga eh pakaian. Dia hidup sederhana apa adanya, eh tidak tamak kepada eh, dunia. Dan ini selayaknya yang betul-betul kita camkan dalam dunia ini. Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abrusabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang ya abiru sabil, ya orang yang melewati suatu jalan, menyeberang suatu jalan atau orang musafir, tidak berlama-lama di perantauan, tidak lama-lama di tengah jalan, lewat begitu saja. Itulah yang eh, Rasul pesankan kepada eh, kita semuanya, tidak tamak kepada dunia. Bahkan Rasul mengkhawatirkan kepada kita bukan urusan kita miskin. Rasul mengkhawatirkan kalau kita itu dibentangkan dunia. Kata Rasul, dalam hadis yang sahih, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan urusan kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antu besato alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Rasul sekali lagi demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Namun yang aku khawatirkan jika dunia dibentangkan atas kalian, lalu kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian pun berlomba-lomba menggapainya sebagaimana mereka berlomba-lomba menggapainya, likukum, maka dunia itu menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana dunia menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, maka sekali lagi harus kita banyak introspeksi diri. Kalau yang diberikan musibah bersabar. Ya, ini suatu adalah ya ujian dari Allah dan yakini ada hikmah di balik ini semuanya. Yang diberi kelebihan harta, diberi kekayaan, introspeksi diri, bisakah dia bersyukur dengan hartanya tersebut? Jangan sampai hartanya tersebut melalaikannya dari eh, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak kalian, harta kalian melalaikanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wasa'yi fi amalil khair. Ya di samping berpegang teguh dengan akidah soheha, berpegang teguh dengan jamaah, kemudian menjaga diri dari makanan, minuman dan pakaian yang haram. Mereka juga berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Fastabikul khairat faliyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang mengalir eh, yang seluas eh, langit dan dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang ber, bertakwa. Eh, Rasul mengatakan inna minan nasi mafatilal khairi maghaliqal syarr. Kata Rasul, di antara manusia ada orang-orang yang merupakan kunci pembuka kebaikan, kunci penutup kejelekan. Namun sebaliknya, minan nasi syari syarri kali khair. Namun ada manusia yang tabiatnya, wataknya itu seperti kunci pembuka kejelekan, eh kunci penutup kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan, "Tuba liman ja'alallahu mafahatil khairi ala yadaih. Sungguh beruntung mereka-mereka yang Allah jadikan sebagai eh, kunci pembuka kebaikan. Wa wailun liman ja'alallah mafatihali syar. Sungguh celaka orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kejelekan. Maka kewajiban kita berusaha menjadi yang baik dan menyebarkan kebaikan. Ya tentunya dengan ikhlas dan itibak kepada sunnah Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dengan ya cara yang syar'i. Ya karena harus ya antum pahami juga kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak disalah ya pahami dan banyak disalahgunakan oleh ahli bidah. Ya, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah ketika mereka ingin memberontak pemimpin kaum muslimin, mereka pakai istilah amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Ya, bahkan seperti yang dulu pernah kita sampaikan di dalam eh, kajian kitab Muamalatul Hukam eh, karangan Syekh Abdul Salam Barjas rahimullah taala tentang sikap seorang muslim alusuna wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin di antaranya ada bab siapa pelopor yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, dalam sejarah kaum muslimin orang yang suka mencela pemimpin kaum muslimin pertama kali adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia yang dulu apa pernah mendemo Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan. Ya, dia memprovokasi ya kaum muslimin dan di antara ucapannya wasiatnya eh dia mengatakan ibda'u bitani ala umaraikum. Sekarang mulailah kalian untuk mencaci maki, mencela pemimpin kalian, ya. Kemudian beliau atau orang ini mengatakan wa adhiru al amra bil ma'ruf wa nahi al munkar dan tampakkanlah amar ma'ruf nahi nahi mungkar ya berkedok apa? Amar ma'ruf nahi mungkar untuk melengsarkan Al Khalifatul Rashid Utsman bin Affan sampai beliau apa? terbunuh. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi hati-hati dengan istilah kata apa? Amar ma'ruf nahi mungkar karena itu banyak dipakai oleh ahli bidah untuk menjadi kedok mereka melakukan penyimpangan dalam eh, al-akidah ataupun dalam al-manhaj ya Bahkan sekarang ini ada web di internet namanya seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sukanya juga membantah Syiah. Cuma ikut-ikutan me, ya, warisi wasiatnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, mewasi apa melaksanakan wasiatnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi suka mencaci maki, mengkritik pemimpin kaum muslimin negeri ini. Baik pada zaman Bapak SBY, Hafidullah, bahkan juga pada Bapak Presiden Jokowi sering ada kritikan-kritikan di web tersebut. Namanya apa? Sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin bin Sabah Yahudi. Ini aneh tapi nyata. Ya, aneh tapi apa? Nyata. Membantah A cuma ya melakukan ya melaksanakan mengamalkan wasiatnya pelopor Syiah Rafidah Abdullah bin bin Sabah ya bahkan di web tersebut suka ya menukil ya info-info dari web kelompok ya haroka ataupun kelompok teroris maka sekali lagi hati-hati dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak juga dijadikan kedok oleh ya ahli bidah untuk menutupi kebobrokan mereka makanya harus dijelaskan dengan benar apa itu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ya akidah ataupun sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar secara asal sebagaimana ibadah yang lain. Ya, ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah alaihi wasallam. Dalilnya luar biasa banyaknya ya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ya dan mereka lah orang-orang yang apa yang berhasil yang sukses Ya, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan, aman ma'ruf dan nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi failam yastati fa'bilisani failam yastati fa'bikalbi wa dari kada aful iman barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubalah dengan tangannya kalau tidak bisa dengan lisannya kalau tidak bisa dengan eh hatinya dan itulah selama-lamanya keimanan kita harus yakini secara asal amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana jihad adalah ibadah adalah syariat Allah cuma harus sesuai dengan ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya harus terpenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah ikhlas dan apa al ittiba jangan amar menaik mungkar hanya untuk golongan tertentu saja eh kalau nggak bayar di mungkar kalau bayar apa nggak ada nahi mungkar Hai ini apa Nih mungkar karena karena fulus ya harus apa? Betul-betul ikhlas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ya, sebagaimana jihad harus ikhlas karena Allah li'la'i kalimatillah, ya. Kemudian harus juga dipahami amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang yang melakukannya harus terpenuhi ya sifat-sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan eh penghargaan ataupun eh fulus tadi. Yang kedua harus ala ilmin di atas ilmu, ya. Kita nahi mungkar. Apa itu mungkar? Ya, mungkar bukan menurut Anda, namun menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, seperti tadi mungkin Anda melihat eh karena Anda nggak suka durian, mengatakan makan durian mungkar, antum melarang. Eh enggak boleh. Eh, ya, karena apa? Ini bukan karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf mungkar harus sesuai dengan hal ilmu. Maka yang melaksanakan amar ma'ruf mungkar tanpa ilmu sebagaimana kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz man abadallaha bighairi ilmin kana mayusid aksal mimma yuslih. Orang yang melaksanakan ibadah, jihad atau amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada apa? memperbaiki. Ya, yang kemudian yang ketiga harus ada asobar kesabaran. Eh, kita nahi munkar kepada teman kita, jangan langsung apa? Kita menginginkan pasti orang ini harus ikut saya. Tidak bisa. Eh, hidayah bukan di tangan Anda. Anda cuma menyampaikan. Ya, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kalau Anda bukan ya punya kekuasaan, maka Anda apa? Dengan lisan. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tahapan amar ma'ruf nahi mungkar ya ada tiga sebagaimana dalam hadis tadi yang pertama dengan tangan ini ya terkhusus bagi yang punya kekuasaan ya Anda sebagai bapak punya kekuasaan dalam rumah tangga Anda untuk istri dan anak Anda bisa dengan kekuatan. Makanya Rasul mengatakan, ya, al, uh, muru auladakum bisati disabain. Perintahkan anak Anda salat ketika usia tujuh tahun. Ketika usia sepuluh tahun tidak melaksanakan salat, ribu, ya pukul dia, namun dengan pukulan yang tidak melukai. Ini karena Anda punya kekuasaan dalam rumah tangga tersebut. Dengan apa? Ya, tangan, ya. Kalau tidak bisa, yang kedua dengan alisan nasihat ya wa ma alaina illa al-bala. Perlu kesabaran. Sebagaimana mungkin Anda dulu seperti itu. Ya, dulu Anda apa? Mengalami proses, nggak langsung ya dari maksiat ya atau dari bid'ah langsung luar biasa paham ilmu agama, paham semuanya tidak. Butuh proses ya. Maka dalam nahi mungkar, dalam amar ma'ruf nahi mungkar butuh as-sabar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putranya, ya ya bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak wahai anakku dirikala salat ya laksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut kalau tidak ada kesabaran akhirnya apa berbuat anarkis ya ini ya tidak dibongkar-bongkar kita bongkar sendiri Nah ini apa tidak sabar. Ini adalah eh, merusak daripada memperbaiki. Kemudian juga ya yang paling utama untuk di amar ma'ruf nahi mungkar ya yang pertama yang ma'ruf yang paling ma'ruf adalah at-tauhid. Ini yang paling harus apa? diprioritaskan dan yang paling mungkar dari segala bentuk kemungkaran adalah syirik. Ini yang harus apa? diprioritaskan. Ya, ada sebagian kelompok yang hanya apa? ya mungkar itu hanyalah maksiat saja. Bid'ah syirik nggak dianggap apa? Mungkar padahal itu mbahnya mungkar. Nauzubillah min dzalik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling apa? Yang paling besar, ya. Sekali lagi ada skala prioritas. Nah, sekali lagi ini buta apa? Al ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal wal amal. Ya. Kemudian juga ketika amar ma'ruf mungkar Orang itu harus betul-betul kata Pak ulama ya punya pertimbangan al-maslahah wal mafsadah. Al-maslahah wal, wal mafsadah. Eh sebagaimana kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau sedang berjalan bersama para sahabat beliau atau murid beliau bertemu dengan orang-orang kafir Tartar yang menjajah eh, negeri negeri beliau pada waktu itu dalam keadaan mabuk-mabuan Eh kata santri-santri beliau, wahai Syekhul Islam, kenapa engkau tidak melarang mereka yang mabu-mabuan tersebut? Kata Syekhul Islam, kalau mereka dilarang dari mabu-mabuan, kemudian mereka sadar, mereka akan membantai kaum muslimin di kampung-kampung kaum muslimin. Ini adalah apa? Pertimbangan maslahah dan mafsadah. Maka dari sinilah ulama sepakat mengharamkan kudeta, pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin karena kemadrotannya lebih banyak daripada apa? kemaslahatannya. Ya, amar mungkar itu jangan bonek. Ya, harus pakai apa? Ya, otak harus pakai ya dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.